محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk mengisi dari hari-hari ini menyisakan dari hari ini beberapa menit beberapa jam untuk mempelajari menggali al-Islam Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita hal tersebut kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas satu bab yakni terkait dengan unwanus sa'adah tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Pada pertemuan lalu kita telah lewati yang pertama sebagai unwanus sa'adah tanda seseorang akan mendapatkan kebahagiaan adalah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum pada pertemuan sore hari ini kita akan mengupas sedikit terkait dengan tanda kebahagiaan yang kedua bagi seseorang adalah dia berakhlak dengan akhlak as-sabru. Dia bersabar. Allah Subhanahu wa taala sekian banyak memerintahkan kepada kita untuk memiliki akhlak sabar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46 Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar seseorang berakhlak dengan akhlak sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan perhatikan dia. Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak tersebut. Fasbiru innallaha ma'as sabirin. Fasbiru sabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dan pada ayat yang lain ayuhan nas Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menjaga mereka seorang muslim dari tipu daya orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala akan jaga orang-orang muslim yang sabar dan bertakwa dari tipu daya orang-orang kafir. Dan ini keutamaan sabar. Hal tersebut Allah Subhanahu wa taala habarkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-120. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-120 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa intasfiru kalau kalian itu sabar wa tattaqu dan bertakwa. Kalau kalian sabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan membahayakan kalian dari tipu daya mereka. Yani tipu daya orang-orang kafir syai'an sedikit pun. Tipu daya makar orang-orang kafir kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar tidak akan memberikan bahaya kepada kita. Kenapa innallaha bima ya'maluna muhit? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka lakukan Maha mengetahui. Naam. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dari tipu daya mereka dan Allah Subhanahu wa taala pun tahu dari apa yang dilakukan oleh seorang muslim dengan berakhlak sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayuhal muslimun azani wa yakumullahu jami'an bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan kepada kita yang bersabar akan menjadi pemimpin, akan mampu menguasai alam semesta ini. Akan menguasai alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala habarkan dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-24. As-Sajdah ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Wa ja'alna kami jadikan kata Allah Subhanahu wa taala minhum dari mereka a'immah yaitu para pemimpin yang akan menguasai yahduna bi amrina yang mana mereka memberikan petunjuk dengan perintah-perintah kami lama sabaru tatkala mereka bersabar Allah Subhanahu wa taala akan kuasakan dunia ini terhadap orang-orang yang bersabar ketika mereka membimbing umat dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala wa kanu bi ayatina yuqinun dan mereka kaum muslimin yang sabar tersebut dalam mendakwahkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya bi ayatina dengan ayat-ayat kami yuqinun mereka adalah orang yang yakin ini beberapa nas dalil dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Naam akhlak yang mulia dari akhlak sabar. Dan bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala terangkan surat Al-Baqarah 155 sampai 157, Al-Baqarah 155 sampai 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar Berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatu musibah yang mana mereka adalah orang-orang ketika ditimpa pada mereka suatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kami semua kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali. Naam. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala itu pujian di sisi Allah Subhanahu wa taala warahmah dan mendapatkan kasih sayang ulaikahumul humul muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk jadi dengan berakhlak sabar ayuhan nas Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini ada tiga keutamaan dia akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah kategori dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melihat sedikit definisi daripada as-sabru ya, definisi daripada as-sabru. Apa itu sabar? As-sabru lughatan al-habsu sabar menurut bahasa adalah menahan. Dia menahan. Nah, menurut bahasa as adalah al-habsu menahan. Wa adapun secara syariat habsun nafsi ala tapi umur. Menahan jiwa dari tiga perkara. Ini definisi dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan secara syara'an, secara syariat yang namanya sabar adalah menahan diri dari tiga perkara. Yang pertama taatillah, dia menahan diri untuk terus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maharimillah dan dari dia menahan diri dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan yang ketiga adalah ala aqdarillahi al-mu'limah. Dia naam bersabar menahan diri dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan, yang tidak di, disukai. Nah. Hadihi anwa'u sabrillah sabri ahlul ilm. Ini adalah beberapa jenis dari macam-macam sabar yang disebutkan oleh para ahlul ilm. Ahlul ilm dari para ulama mendefinisikan bahwasanya sabar terjadi pada tiga keadaan. Kita akan kupas sedikit. Yang pertama al-amru al, amru awal. Ini perkara yang pertama ayasbiral insanu ala taatillah. Lianna ta'ata ala nafsi tas'ubu 'alal insani. Ya. Hendaknya manusia yang pertama terkait dengan sabar di atas ketaatan, hendaknya manusia bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan itu adalah berat pada jiwa. Ketaatan kita beramal soleh ini berat pada jiwa. Watas ubu alal insan dan kadang manusia ini merasa susah berat dan susah untuk diwujudkan. Wa kadzalika bima rubbama thaqilatun alal badan. Dan kadang dalam mewujudkan ketaatan tersebut terasa berat pada badan kita. Jadi dalam mempraktekkan kebaikan sebagai bentuk kesabaran ini kadang terasa berat atas badan-badan kita. Bihaitsu yakunu mal insani syai'un minal ajzi wat ta'ab Kadang ter terjadi pada manusia ini sesuatu yaitu berupa kelemahan atau rasa capek. Ya. Kadang manusia itu memang memiliki fisik yang lemah. Ya. Diberi kekurangan dari sisi kesehatan. Dia lemah. Nah, kalau dia ternyata diberi nikmat oleh Allah berupa tidak cacat sehat, kadang akan merasa masa yakni mendapatkan atau mencapai masa capek sehingga untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, manusia akan mengalami hal tersebut. Berat. Apakah karena lemahnya atau karena capek yang dia dapatkan? Nah. yakunu fiha masyaqatun minan nahiyatil maliyah dan kadang pula yang namanya sabar di atas ketaatan ini ada rasa berat min nahiyatil maliyah kalau dilihat dari sisi ibadah yang berupa harta. Ya. Kalau tadi dari sisi badan, sholat kita capek kadang, naam. Kemudian dari sisi uh, dia puasa, badan kita capek, mencari nafkah capek. Kiraatul Quran sejam dua jam capek. Dia akan merasakan berat dari sisi ini. Dan kadang ada ibadah yang berupa harta dia pun akan merasa berat dari sisi ini ya alati zakati wa mas'alatil haj seperti orang yang mengeluarkan zakat atau melakukan haji sehingga Yohanes kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kita kadang melihat hal tersebut ya dia sudah berusaha ya petani kadang dia mengeluarkan biaya banyak ya harga pupuk melambung tenaga pun melambung ketika dia mencapai enam ukuran yang tertentu dan dia harus mengeluarkan zakat berat ya dia usah capek-capek dikumpulkan sebulan dua bulan enam atau harta mal yang lain dia capek merasa berat ya dan ini terdengar kadang ucapan seperti itu dari beberapa orang namun dia mengeluarkan barakallahu fikum tetap zakat mal tersebut karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala Berapapun banyak harta yang dimiliki oleh manusia tetap kurang saja ya, terasa berat. Namun karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap mengeluarkan yakni ibadah dalam bentuk zakat. Atau kadang haji demikian. Nah, haji pun sama. Kita belum bisa membaca Al-Qur'an dengan bagus, belajar. Nah, harta banyak namun tidak diberi kemampuan karena apa? Rasa kikir menghantui orang tersebut. Ya, Ini contoh kesabaran yang pertama yang harus ada pada seorang muslim. Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia barokallahu fiqum untuk naam berusaha berlatih beramal soleh. Al-muhim yang jelas anna ta'ata ya, anna ta'ati fiha syai'un minal masyakati 'ala nafsi wal badan fatahtaju ila sobrin wa ila mu'anatin ya. maka yang jelas ketaatan-ketaatan di dalam ketaatan-ketaatan tersebut dia akan mendapatkan sesuatu yang berat baik pada jiwa baik pada badan yang ini semua butuh kepada kesabaran dan butuh dengan pelatihan-pelatihan ya. kita harus melatih ingin betul-betul menjadi orang yang sabar dalam mampu beramal soleh berlatih kalau tidak berlatih, tidak mampu. Naam. Kalau dia tidak berlatih beramal soleh, tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu." Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan terus meneruslah kalian dalam sifat sabar. Ya sabarlah kalian dan terus-menerus kalian dalam keadaan memiliki sifat yang yang sabar. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, al-amru tsani, sabar yang kedua, as-sabru an maharimillah. Bersabar dari terjatuh atau melakukan keharaman-keharaman yang Allah larang. Bihaitsu yakuful insanu nafsahu amma haramallahu alaih. Dari sisi seorang manusia itu menahan dirinya seorang manusia menahan dirinya dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepadanya. Ya. Jadi seseorang hendaknya menahan jiwanya, menahan dirinya dari perkara-perkara yang Allah larang. Nah. li'anna nafsa la'amma ratum bisu. Karena jiwa kita, hawa nafsu kita terus-menerus terus-menerus menyuruh kepada kejelekan. Ya, jiwa manusia terus-menerus menyuruh kepada jelekan. Antada'u ila su. Ya, jiwa ini, hawa nafsu ini mengajak kepada kejelekan. birul insanu nafsah sehingga manusia sabar untuk mengekang hawa nafsunya, ya. Dari contoh di sini mitlul kadbi wal hish wal muamalati wa aklil mali al bil batil wa bir riba wa khairihim. Ya. Sebagai contoh perkara-perkara yang harus ditahan tidak dilakukan oleh seorang muslim yaitu melakukan kedustaan, melakukan penipuan ya. Kadang hal tersebut sering sekali dilakukan kedustaan dan penipuan bagi para pedagang. Naam, walaupun yang lain tidak menutup kemungkinan ya. Seorang muslim harus berhati-hati dari terjatuh kepada perkara yang Allah haramkan. Apakah dia berdusta, apakah dia menipu atau dengan muamalat hubungan yakni dengan manusia yang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan seperti makan harta dengan cara yang batil dengan riba atau yang semisalnya pencurian atau zina melakukan zina wasyurbil khamr yaitu minum homer wasarakoh mencuri wama ashbah dzalik minal ma'asi al-katsirah dan selain itu dari maksiat-maksiat yang banyak Fayah bisul insanu nafsahu anha maka manusia dia menjaga menahan diri dari hal-hal tersebut hatta layaf alaha sampai dia tidak melakukannya Naam la yaf'alaha wa hada yahtaju aidan ila mu'anatin wa yahtaju ila kafin nafsi wal hawa. Maka hal tersebut menahan seseorang menahan diri dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan ini pun butuh kepada latihan-latihan. Ya, berlatih. Maka dia melihat oh ini perkara yang haram. Saya kalau bertemu dengan fulan ini akan menggugah pola pikir saya melakukan kemaksiatan. Jangan bergaul dengan dia. Oh saya kalau pergi jam sekian, ini akan menggugah saya pola pikirnya untuk melakukan kemaksiatan. Memilih waktu yang, yang lain. Nah, barakallahu fikum. Naam. Dan butuh pula jiwa ini untuk menahan diri dari hawa nafsu. Kemudian yang ketiga. Nah, Sabar yang ketiga. Fahuwa as-sabru ala aqdarillahi al-mu'limah. Lianna aqdarallahi azza wa jalla alal insani mala malaimatun wa mu'limatun. Yang ketiga, <clears throat> yakni seseorang sabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan, yang tidak disukai oleh manusia. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala atas manusia itu ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Kalau seseorang mendapatkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang dia sukai, cenderungnya orang mampu untuk menerima, bisa untuk menerima. Namun kalau takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan, yang tidak disukai, ini Naam seseorang secara hawa nafsu cenderungnya tidak menyukai. Ya. Oleh karena itu barakallahu fikum termasuk sabar yang ketiga adalah seseorang naam barakallahu fikum dia bersabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak sukai. Fayabtalil insanu fi badanihi, yabtali fi malihi, Kadang manusia itu diuji pada badannya, ya, cacat, gampang sakit, naam, alergi ini, alergi itu. Allah Subhanahu wa taala uji hartanya. Dia mencari telah lama dan susah ternyata hilang dengan dicuri atau dengan hilang begitu saja. Nah, diuji oleh Allah. Yabtali fi ahli pada keluarganya, wa yabtali fi mujtamihi ya. Diuji pula pada keluarganya, masyarakatnya. Al-muhim anna alwa al-balaya kathiratun. Bahwasanya yang jelas macam-macam dari ujian-ujian ini banyak jenisnya. Ya. Macam-macam ujian ini banyak jenisnya. Tahtaju ila sobrin wa mu'anah. Dan ini membutuhkan kesabaran dan latihan pula. Fayasbirul insanu nafsahu amma yukhramu alaihi min izharil jaz'i bilisan Obil kalbi, obil jawari. Manusia hendaknya dia bersabar terhadap dirinya dari apa-apa yang Allah larangkan padanya. Dari menampakkan kegelisahan dengan lisan, hati ataupun jawari. Ya. Karena barakallahu fikum seseorang Naam ketika dia tertimpa musibah itu dibagi menjadi empat keadaan. Seseorang ketika ditimpa musibah Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kepada dia musibah ada empat keadaan ya. Yang pertama al awal halul awal atau halul ula keadaan yang pertama yakni ayat tasakhoto dia marah ya. dia marah dengan musibah yang Allah timpakan dia marah dia marah dia, tidak ridho. Ayas ayas khoto imma biqalbihi au bilisani au bijawarihi. Yang namanya kemarahan seseorang ketika ditimpa musibah bisa dalam bentuk di hatinya, bisa di lisannya atau bisa terjadi pada anggota badannya. Orang marah dengan takdir Allah yang menyakitkan dengan musibah ini bisa terjadi dengan hati, lisan atau anggota badan. Sebagai contoh, dia marah dengan uh, uh, lisannya. Ayakuna fi qalbihi syai'un ala rabbihi minas sukhti. Ya. Terjadi pada hati dia sesuatu ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala berupa kemarahan. Ya. Di dalam hatinya itu merasa dongkol marah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala fal billah ya. dia merasa dongkol merasa marah kok saya sudah usaha seperti ini saya sudah sholat saya sudah puasa saya sudah berusaha nah bertanya kepada orang yang berpengalaman ternyata Allah tidak jadikan saya berhasil ya. Allah tidak menjadikan saya berhasil muncul di dalam hatinya sesuatu anggapan yang jelek seperti Allah qad bihadhil musibah ya anggapan Allah ini zalim musibah ini kok ditimpakan kepada saya ya saya sudah jatuh ter, eh, jatuh tertiba tangga lagi ya kalau jatuh tok masih mending ya bisa bangun jatuh tertiba tang tangga artinya musibah yang bertubi-tubi nah tidak boleh seorang muslim naam dia marah dengan kejadian apa yang Allah timpakan kepada dia. Ini contoh dengan hatinya. Contoh dengan lisan. Qad wa bil wail wa subur ya wailah ya subur ya. Atau ayasubadahra. Contoh dengan lisan. Dia memunculkan ucapan binasa saya, ya. Celaka binasa ini, ya. Naam. Atau dengan mencela uh, alam semesta ini. Ya. Ini saya nggak laris karena hujan turun tiba-tiba. Atau mungkin karena panas yang sangat sehingga makanan-makanan dalam bentuk gorengan tidak laku. Mencela apa namanya? masa atau mencela alam semesta ini. Ini contoh perbuatan yang menunjukkan kemarahan dia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk lisan. Kemudian yang ketiga, Atasakhutu bil jawarih mithlu ayaltima khaddahu au yasfa ra'sahu au yantifa sya'rahu au syaqqa thawbahu wa ma asbah Kemudian yang ketiga, barakallahu fik, seseorang marah dalam bentuk anggota badannya dilakukan oleh anggota badan seperti dia menampar pipi, dia memukul, menampar kepala, menjambak-jambat rambutnya, rambutnya dijambak atau bajunya dirobek-robek atau yang semisalnya. Ya. Ini contoh kemarahan yang terjadi kepada seseorang ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Ya. Ini keadaan orang yang pertama. Keadaan yang kedua. Fasabru alal musibati bi ayah bisa nafsahu wa yakrahu al musibata wala yuhibbuha wala yuhibbu in waqa'at lakinna yasbiru nafsahu la yatahaddatsu bilisan bima yasqatullah. Nah. <coughs> Keadaan yang kedua. Dia orang yang sabar atas musibah yang dia dapatkan dengan cara menahan diri. Dengan cara menahan diri. Dia tidak suka dengan musibah, dia tidak mencintai musibah tersebut. Nah, dia tidak mencintai, menyukai musibah tersebut kalau terjadi. Ya, hatinya itu nggak seneng. Ya, nah, namun dia sabar dengan menahan dirinya. Dia tidak memunculkan ucapan-ucapan yang menjadikan Allah marah. Ya, tidak suka. Ya. Dia lagi dagang sudah untung, nggak suka kalau tiba-tiba hilang. Ternyata betul hilang, nggak suka namun dia tahan dari ucapan yang tidak baik ya ini dan itu ini gambaran orang yang sabar jadi orang yang sabar dengan musibah hakikatnya dia tidak suka namun tidak terucap atau tidak ya, terlakukan dengan badannya perkara-perkara yang menunjukkan ketidaksukaan dia. Naam, dia menahan diri. Dia sabar. Falayaf alu bijawarihi tidak melakukan dengan anggota badannya ma apa yang Allah Subhanahu wa taala menyebabkan marah kepada dia. Walayakunu fi qalbihi 'alallahi syai'an abadan. Dia tidak pula terjadi pada hatinya nah, sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Sabirun lakinahu karihun laha. Dia sabar dalam keadaan dia benci. Ya, enggak senang, tapi dia sabar, dia tahan. Inilah hakikatnya orang yang sabar. Ya. Belum sampai tingkatan orang yang bersyukur atau ridho. Nah, walhalutani keadaan yang ketiga ar-ridho bi ayakunal insanu munsyarihan sodruhu bihadil musibah fayardha biha radian ridhoan taman wa kannahum la yusibhu biha ya. yang ketiga dia ridho dengan musibah yang ada dia, nah manusia ini hatinya lapang dengan musibah yang dia dapatkan. Ya. Dia ridho dengan keridhaan yang sempurna. Seperti tidak ada musibah yang menimpa kepada dia. Ya. Nah, dia pulang dari tempat kerjanya capek. Nah, capek dia di tempat kerjanya. Keuntungan sedikit, ya, lapar, bayangkan untungnya lagi sedikit capek lapar ya ditambah lagi istrinya agak cerewet ya, cerewet dia dihabarkan anaknya tadi naam bersepeda tangannya patah ya. maka orang yang ridho dia biasa oh patah ya alhamdulillah ala kulli hal ya nggak apa-apa ya nanti kita obati lu kan nggak punya uang mas ya utang nah Biasa dia. Ada musibah tidak ada musibah biasa. Ini menunjukkan keridhaan. Ya. Jadi demikian. Nah, ini keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, asyukru. Ya, fayashkurullah 'alaiha wa kana Rasulullah sallam idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Yang keempat, justru orang tersebut bersyukur. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang Allah timpakan kepada dia. Ya. Dia bersyukur, ya senang. Hatinya itu senang. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa musibah, beliau berdoa alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan. Baik ataupun buruk dia tetap nah, senang. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia sesuatu yang terbaik ya. Naam, bersyukur. kira nah, kira-kira Yohanes kita kategori orang yang mana? Ya, satu, dua, tiga atau empat ya. Mayoritas orang paling-paling ya tahapan yang kedua yang bisa sabar, enggak seneng tapi menahan diri. Kadang kita malah tidak sabar. Jadi barakallahu fikum dengan apa yang kita ketahui kita bisa mengoreksi, melihat, memandang, menilai kepada diri kita. Jebulane saya selama ini nggak sabar. Kenapa? Betul, lisannya nggak ngomong tapi di hatinya grundel misal. Dongkol. Nah, atau barakallahu fikum tidak di hatinya tetapi dengan lisannya. Nah, ucapan-ucapan yang menunjukkan dia tidak sabar. Sehingga berhati-hati ayuhan ya kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Naam, memang yang namanya sabar adalah perkara yang tidak mudah, tidak susah. Sehingga barakallahu fikum. Naam, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Sebelum kita akhiri, kita akan melihat beberapa ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini sebagai keutamaan bagi orang yang sabar. Pertama apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusibhu minhu." Rawahul Bukhari. Apa yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah oleh Imam Bukhari Rasul sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki padanya khairan kebaikan, yusibhu minhu, Allah akan uji dia." Dia seorang mukmin, naam, tidak pernah diberi musibah, ya. Tidak pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, dengan kekurangan harta dan lain sebagainya. Ini Naam sebagai alamah Allah tidak berkehendak kebaikan kepada dia. Ya. Justru ketika Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan sebuah musibah, ini menunjukkan Allah itu akan memberikan kebaikan kepada dia. Ya. Sehingga bersabar atau tidak. Kalau dia seorang Muslim, dia akan bersabar. Lebih-lebih kalau dia eh, bisa mencapai tingkat ridho atau syukur maka nilai di sisi Allah dengan nikmat yang Allah tangguhkan kepada dia dengan pahala sabar atau ridha atau syukur lebih baik. Nah, sehingga kita melihat kadang ayuhan manusia itu banyak tertipu ya. Saya nih sehat ya, tidak pernah sholat sehat. Puasa saja jarang ya, rokok nomor satu ini misal ya. Naam begadang terus, nggak pernah sakit ya. Ini justru alamatus syar, tanda kejelekan. Ya. Orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diuji dengan musibah karena musibah bagi seorang muslim, seorang mukmin itu hakikatnya adalah penghapus dosa. Nah, penghapus dosa. Sehingga dalam hadis yang lain, mamin mamin musibatin tusibul mukmin illa kafarallahu bi anhu hatta syauqata syakuhah apa-apa yang menimpa dari sebuah musibah yang menimpa pada seorang mukmin kecuali Allah Subhanahu wa taala hapuskan dengan musibah tersebut dosa-dosanya sampai kalau seandainya terjadi pada seorang muslim hanya tertusuk duri saja ya. Nah, ini sebagai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ayuhan nas sebagai keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang muslim dalam keadaan sehat, seorang muslim dalam keadaan mukim, dia senantiasa beramal soleh, dia senantiasa beramal soleh, ketika Allah timpakan kepada dia sakit, ketika Allah timpakan kepada dia untuk melakukan safar, sehingga amalan soleh tersebut terlalaikan oleh dia, Barakallahu maka dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala seperti apa yang dia lakukan ketika dia sakit dan ketika dia mukim di rumahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul abdu aw safara, kutiba lahum mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba sakit atau dia melakukan safar, maka ditulis baginya seperti apa yang dia lakukan ketika dia naam mukim di rumahnya tidak safar atau ketika dia sehat. Ya. Kenapa? Dia orang yang bersabar ala taatillah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia sholat wajib rawatib dia lakukan sebelum subuh sebelum zuhur, sesudah zuhur ba'dal maghrib, ba'dal isya dia lakukan, dalam keadaan sehat ya, tidak melakukan perjalanan dia lakukan, sabar di atas ketaatan kepada Allah, suatu saat dia sakit ya, sakit namanya orang yang baik dia punya keinginan untuk melakukan amalan tersebut sebagaimana kebiasaan dia ketika sehat namun Allah uji dengan sakit ya, atau safar ya, terlalaikan sholat sunahnya untuk sholat saja susah sekali palanya pusing dia harus menahan bisa berdiri bisa rukuk sujud nah barakallahu dia tahan sehingga dia bisa sholat nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan bagi orang tersebut orang yang sabar dalam beramal soleh ketika sehat atau mukim pahalanya ditulis pula oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang sakit. Dan ini keutamaan orang-orang yang sabar. Dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam nah mengajarkan kepada kita sebuah doa ketika kita ditimpa musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan doa ini dengan musibah yang dia dapatkan dengan kebaikan yang lain. Seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah qalat dia berkata "Sami' tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, dia mendengar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda mamin muslimin tusibuhu musibah tidaklah seorang muslim yang ditimpa kepadanya satu musibah fayaqulu ma amarallahu dia berkata apa yang Allah perintahkan kepada dia apa perintah Allah dengan berdoa Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma jurni Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha illa akhlafallahu lau khairan minha Tidaklah seorang muslim berdoa Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha maka kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan yang lebih baik dari musibah yang dia dapatkan. Kenapa Ummul Mukminin Ummu Salamah meriwayatkan ini? Karena ketika beliau meninggal ah, ditinggal suaminya yang namanya yaitu Abu Salamah meninggal dunia, ditinggal suaminya, ya, dia ditinggal mati oleh suami yang tercinta, dia berdoa seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan yang lebih baik. Apa itu? Naam Ummu Salamah diambil istri atau dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Abu Salamah orang yang baik dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang pertama kali ke Madinah, Naam untuk melakukan hijrah yang didatangi terlebih dahulu Rasul adalah rumahnya Abu Salamah. Ya. Meninggal dunia, kemudian berdoa seperti ini, Ummu Salamah ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan Ummu Salamah itu istri yang kesekian kali oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam suab. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan.